Semoga Allah buka untuk kita pintu-pintu pemahaman sehingga kita bisa memahami dengan benar apa yang menjadi nasihat dari para ulama, apa yang menjadi isi dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang bermadhab Itu tentang bermadhab Jadi bermadhab itu adalah suatu keniscayaan. Tidak bisa seseorang itu beragama saat ini tanpa mengikuti madhab. Nah, kenapa saya angkat tema ini? Terus terang aja, ini dapatnya tema ini baru sesaat sebelum maghrib. Jadi saya mikir-mikir, kalau waktu Senin kan itu fikih ngajinya. Oke, cuma kadang-kadang kita selingi dengan aswaja. Kadang pernah waktu itu orang tua Nabi pernah atau mungkin waktu itu toleransi antar umat beragama juga pernah dan lain-lain kan pernah itu untuk Senin. Nah, kalau saya gantikan beliau Habib Novel dari Rebu, ya juga saya pilih temanya aswaja juga. Kalau yang sebelumnya di pertemuan yang sebelumnya mungkin kita sudah menerangkan tentang permasalahan aswad yang lainnya dan sekarang kita masuk ke dalam materi yaitu yang berhubungan dengan bermadhab. Jadi waktu itu, eh, waktu tadi ini saya sore baru ngerjakan keputus maghrib setelah di masjid kembali lagi ngerjakan lagi alhamdulillah bisa selesai. Tujuh halaman ini kan. Tapi itu cuplik sana, cuplik sini. Tentunya akan banyak ketidaksempurnaannya, akan tapi insya Allah sudah cukup untuk jadi rujukan. Karena kalau kita membahas tentang pandangan bermadhab atau tidak bermadhab, setidaknya ada beberapa kitab yang perlu dikaji. Di antaranya mungkin kitabnya Syekh Said Ramdan al buti Itu beliau punya kitab al madhabiyah Itu gerakan tidak bermadhab. Mana kata beliau gerakan tidak bermadhab ini adalah bid'ah yang paling besar. Bid'ah yang paling besar itu adalah ketika sekelompok orang muncul tidak mengikuti para ulama tapi justru membuat aturan hukum sen sendiri. Nah, tujuannya kita angkat tema ini satu kalau kita lihat di YouTube Anda tulis tentang bermadhab Jarang sekali ditemukan pemaparan dari ulama ahlussunnah wal jamaah Biasanya pemaparan itu dari golongan yang anti madhab. Nah, semoga ini kan nanti akan ditampilkan di YouTube, diupload, kemudian bisa mewarnai insya Allah. Jadi ketika ada orang awam yang mau belajar, ada dua pilihan. Dia bisa melihat orang yang menyatakan tidak bermadhab dan bisa melihat mayoritas ulama yang menyatakan bermadhab itu adalah sebuah kewajiban. Yang kedua tujuan saya untuk membela para ulama. Karena kalau dikatakan bermadhab itu tidak wajib, bahkan menyatakan bermadhab itu ada satu buah bid'ah, maka berapa banyak ulama yang dibid'ahkan? Imam Ghazali bermadhab. Syekh Abdul Qadir Jailani bermadhab. Syekhul Hasan Asyadili bermadhab. Habib Abdul Al-Haddad bermadhab. Habib Ali Al-Habsyi bermadhab. Berapa banyak ulama yang akan mereka salahkan karena dengan anggapan tidak wajib bermadhab atau muncul lagi bid'ah apabila seseorang itu bermadhab. Tujuan ini, tujuan saya menyampaikannya adalah dengan tujuan untuk membela para ulama yang bermadhab bahwasanya mereka itu bermadhab bukan karena hawa nafsu, bukan karena nggak ngerti, bukan karena nggak menguasai tapi mereka mengikuti tradisi para ulama yang sebelumnya dengan mengikuti salah satu daripada empat madhab yang mu'tabaroh. Yang disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah. Nah, mari kita mulai kajiannya supaya untuk menyingkat waktu. Mungkin timbul pertanyaan. Kenapa kok kita harus mengikuti madhab? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, atiullaha Taatlah kamu kepada Allah. Wa atiur rasula dan taatlah kamu kepada Rasul wa ulil amri minkum dan ulil amri di antara kamu. Kita uraikan tafsirnya. Atiullah dengan kata-kata atiullah, taatlah kamu kepada Allah. Berarti taat kepada Allah itu sifatnya mutlak. Mau masuk akal, mau gak masuk akal, Mau bagaimanapun juga taat kepada Allah itu satu kewajiban. Gak ada tawaran. Jadi kalau Allah memerintahkan lewat Al-Qur'an perempuan itu menggunakan hijab, Tidak bisa ditawar. Mau di Arab pakai hijab ya di sini juga pakai hijab. Jadi tidak bisa hukum aturan Allah itu berpindah karena cuaca, daerah, adat, budaya, tradisi Tidak bisa. Ati Allah, tidak ada tawaran lagi. Taatlah kamu sama Allah. Wati rasulah. Taatlah kamu sama Rasul. Harus taat kepada para roh, Rasul. Taat sama Rasul juga sama, nggak boleh ditawar. Taat sama Rasul itu ada satu kewajiban. Apapun perintah Rasul, dimanapun juga ya kita laksanakan. Dan kita harus meyakini bahwasanya aturan Allah dan aturan Rasul adalah aturan yang paling bagus melebihi aturan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Baik dari masa dahulu sampai masa yang akan dah, datang. Tidak ada aturan yang lebih indah, yang lebih sempurna, yang lebih pas untuk manusia di semua daerah. Melebihi aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum ini atof. Taatlah kamu sama Allah, taatlah kamu sama Rasul dan ulil amri di antara kamu. Lah ulil amri ini enggak pakai ati'u. Allah pakai ati'u kan awalnya ya. Rasul juga pakai ati ulil amri enggak pakai ati'u. Kenapa? Karena taat sama ulil amri itu tergantung. Kalau ulil amrinya sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, kita taati. Tapi kalau ulil amrinya enggak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, enggak ditaati. Lebih utamakan aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. nah. kemudian lah ulil amri itu maknanya apa? Ulil amri itu maknanya bisa dua. Umarok bisa pemimpin. Jadi taat sama pemimpin itu hukumnya adalah wah, wajib. Kalau masa pemilihan Anda bisa milih. Pemilihan Anda bisa milih. Pemimpin ada satu dua. Oh jago saya yang A, silakan pilih yang A. Dan ternyata yang jadi yang B tetap Anda taat. Jadi memilih itu ketika belum dilantik, sudah dilantik yaitu ulil amri kita. Mau seneng mau nggak seneng ya tujuan kita. Kalau kita orang yang punya kapasitas ya mengingatkan, kalau orang yang nggak punya kapasitas untuk sampai mengingatkan ke sana, setidaknya kita mendoakan supaya diberikan jalan yang baik, yang baik dan yang lurus jadikan orang yang adil. Dan ulil amri juga bermakna ulama. Juga bermakna ula, ulama. Makanya dalil bahwasanya jelas bahwasanya ulil amri adalah ulama yang punya ilmu agama yang luas dan mendalam. Bukan cuma ulama baru bisa pidato aja, bukan. Di zaman sekarang ini qalilun fuqaha'uhu, katsirun khutaba'uhu. Kalau sekarang ini yang pakar dikit, yang pinter ceramah banyak. Ini zaman sekarang. Ya, ulama itu bukan yang pinter pidato, ulama itu yang memang mempunyai ilmu agama yang luas, ditambah lagi khawfullah, khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Jabir Abdullah Al-Ansari, Mujahid bin Jabar Atta bin Abi Rabah Hasan Al-Basri Abul Aliyah Ar-Riyahi beliau mengatakan bahwasanya yaitu ulil amri yang dimaksud adalah para ulah ulama itu penafsiran daripada mereka para sahabat dan para tabi'in yang tadi kita sebutkan namanya nah ada juga menafsirkan begini karena antara atiul Rasulullah wa ulil amri nggak pakai dipisah dengan atiul lagi Sebagian mengatakan bahwasanya Allah itu menempatkan ketaatan ulil amri satu paket dengan ketaatan kepada roh Rasul. Jadi ketika seseorang itu taat sama para ulama, berarti dia juga taat sama Rasulullah. Begitu juga kalau dia tidak taat sama para ulama, berarti dia tidak mentaati Rasul Rasulullah. Ya, jadi kalau taat sama para ulama, taat sama Rasul, nggak taat ulama juga berarti nggak taat roh Rasul. Lah ini dalam konteks gimana? Lah karena al ulama warathatul ambia Para ulama itu adalah pewaris daripada nah, nabi. Makanya ulama itu disejajarkan kedudukannya seakan-akan ketika kita taat sama para ulama yaitu kita mentaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaannya lah ulama itu kayak bagaimana yang kita taati? Karena sekarang ini banyak yang ngaku ula, ulama. Banyak yang ngaku ulama tapi maknya hilang, tinggal ula. Tambahi r. Nah, banyak yang ngaku ulama tapi nggak seperti ula, ulama. Ciri ulama akhirat banyak. Kalau Anda kaji di kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidayatul Hidayah, ciri ulama akhirat, waduh. Cari yang model begitu itu su susah. Tapi jelas ulama akhirat adalah ulama satu mengikuti aturan Allah dan aturan roh, Rasul atau dalam kurung mengikuti syariat. Ini diikuti ulama yang seperti ini. Itu ada ulama majdub nggak ngikuti syari syariat. Lah, itu kalau ada ulama yang memang dikenal ini adalah walinya Allah, tapi dia nggak mengikuti syariat, kita hormati tidak kita caci, tidak kita celak, tapi nggak diikuti. Tapi nggak di diikuti Kenapa? Makomnya lain sudah. Dan ciri-cirinya ulama majdub itu nggak seneng duit. Jadi kalau ada orang majdub dikasih duit seneng, bukan majdub, itu berarti memang gila duit itu. Itu kalau bahasa Arabnya ya tajadzab itu, pura-pura gila dia. Pura-pura seakan-akan jadi gila padahal enggak. Itu ada ulama-ulama yang memang terkadang tidak mengikuti syari syariat, yaitu kita hormati pendapatnya, kita husnudon, tapi dalam hati kita jangan mencaci, jangan mencela, cuma enggak kita ikutin. Yang kita ikutin itu ulama yang ikuti syariatnya nah nabi. Ulama yang sholat ulama yang puasa Ramadan, ulama yang mengikuti aturan-aturan ilmu dalam fi fikih, dalam ilmu-ilmu yang lain, lainnya itu yang kita ikuti. Nah, sekarang setelah kita tahu bahwasanya taat sama ulama itu adalah satu hal penting di dalam kita beragama, sekarang kita hadirkan lagi. Kita bermadhab itu yang kita ikutin ulama atau bukan? Ulama. Kita kita bermadhab yang kita ikutin adalah ula, ulama. Ketika kita bermadhab Yang kita pakai itu ilmunya ula, ulama Kadang timbul pertanyaan begini Lebih mulia mana? Lebih mulia mana? Mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis Atau mengambil hukum dari Imam Syafi'i Timbul pertanyaan begitu Jangan dijawab Kalau dijawab jenengan kalah Jenengan kan bermadhab semua kan Dijawab jenengan kan kalau jenengan tanya balik, lebih mulia mana? Memahami Quran dan hadis pakai akal Imam Syafi'i atau pakai akalnya kamu? Lebih mulia mana? Memahami Quran dan hadis pakai akalnya Imam Syafi'i. Lah kita itu ngikuti Imam Syafi'i, bukan kita ngikuti Imam Syafi'i. Terus berarti Imam Syafi'i pengganti Quran dan hadis enggak. Imam Syafi'i yang merumuskan Al-Qur'an dan hadis disodorkan dalam bentuk fikih kepada ki kita selaku pengikut mad madhab itu makanya bermadhab itu nggak main-main imam para imam mustahid orang yang bisa jadi imam madhab itu orang yang sudah mendapat gelar mustahid mutlak nguasain bahasa Arab nguasain ilmu taf tafsir nguasain ilmu ha hadis menguasai ini ayat ini sebab turunnya ini hadis ini sebabnya ini menguasai berbagai macam ilmu layak dia disebut adalah ulama yang bisa jadi mustahid mutlak, bisa punya mad, madhab. Tapi kalau seandainya tidak menguasai itu semuanya, maka dia tidak bisa dijadikan ulama yang bisa punya madhab. Itu. Jadi ada ketentuannya. Jadi ada, ada ketentuannya untuk bisa ngaku menjadi para ulama atau imam madhab tadi itu. Nah, sekarang kita sudah tahu bahasanya. Sekarang kita sudah tahu bahasanya ulama itu penting untuk diikuti, penting untuk ditaati. Dan saya terangkan lagi bahasanya Anda bermadhab. Anda bermadhab itu mungkin ada pertanyaan begini. Nah, sekarang kalau ada orang yang pinter bisa buka tafsir, bisa buka hadis, boleh nggak dia mendirikan madhab? Ya silakan, terserah. Cuma yang mau ngikut siapa? Nah, Ulama madhab itu punya kekhususan Ulama madhab itu punya kekhususan Kenapa? Karena ada rekomendasi dari Rasulullah Para ulama madhab ini Mendapatkan rekomendasi langsung Dari Nabi Muhammad SAW nah, Ini ini yang jarang kita tahu ya. Saya dapat ilmiah ya barusan ini Itu jarang Orang ada yang ngerti Ulama madhab dapat rekomendasi dari Nabi Nah rekomendasinya itu ada dua macam. Ada rekomendasi secara ijmali, ijmali secara global, ada secara tafsil terperinci. Nah, kita kalau lihat, kalau lihat, maksudnya para ulama, para ulama imam madhab tersebut para ulama yang memazhab tersebut yaitu mendapatkan rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW lewat sabda beliau khairukum qarni Summaladina yalunahum Summaladina yalunahum sebaik-baik kalian itu adalah generasiku berarti yang ketemu sama Nabi yang ketemu sama Nabi siapa namanya golongan sahabat Summaladina yalunahum Kemudian setelah itu mereka yang datang setelahnya. Berarti orang yang ketemu sama para sahabat siapa? Tabi'in. Tsumalladzina yalunahum dan yang bertemu dengan mereka para tabi'in. Saya bertemu dengan mereka para tabi'in. Para tabi'in tabi'in. Para tabi'in tabi'in. Nah, kalau kita perhatikan tahun wafatnya para imam yang empat ini tadi, Maksudnya mereka empat imam madhab ini Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal Mereka masih hidup di generasi salaf Masih hidup di generasi salaf Ada yang tabi'in, ada yang tabi'in Tabi'in Ada yang berguru dengan sahabat, ada yang berguru dengan ta, tabi'in Ini dapat jaminan dari Nabi Manusia yang hidup di generasi ini Insya Allah manusia mulia di zaman itu cari orang soleh banyak. Anda tahu periwayat hadis sahih? Hadis sahih itu jumlahnya berapa? Banyak kan? Periwayatnya berapa? Banyak sekali kan? Periwayat sahih itu kan banyak. Anda tahu periwayat hadis sahih itu orang yang harus punya karakter sifat adil. Adil itu apa? Tidak pernah berbuat dosa besar, tidak pernah melazimi dosa kecil. Seandainya dihitung, toatnya sama maksiatnya banyak toatnya. Cari zaman sekarang yang punya sifat gitu. Ada. ngerasain dosa besar ini. ngerasain aja itu sudah dosa besar. Ada yang punya sifat gitu. Ini kalau seandainya dibuka ilmu periwayatan hadis di zaman kita sekarang, hadisnya mau duduk semuanya, palsu semuanya. nggak ada yang layak jadi periwayat soalnya. Di zaman itu banyak. Orang-orang soleh itu banyak kenapa? Ini zaman emas. Ini dapat jaminan langsung dari na Nabi. Langsung eh, Nabi kasih jaminan. Ini yang hidup di zaman ini orang-orang yang khairul kurun. Generasi-generasi yang terba terbaik. Makanya jangan sekali-kali meremehkan generasi yang hidup di zaman ini. Kenapa? Mereka bukan orang sembarangan. Mereka ini orang muli, mulia. Mereka orang istime, istimewa. Bahkan seandainya kita pun mungkin mendapati Terutama sahabat ya. Ada sahabat yang berbuat sesuatu yang kurang pas. Sikap kita gimana? Naskutu anhu diem, enggak usah dibahas. Diem enggak usah bahas Kenapa? Mereka semua sudah dapat jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dinamakan ilmiah ketika seseorang itu membuka dalil kemudian setelah itu mengkritik generasi pendahulunya yang so soleh. Paham ya? Terutama apalagi para sahabat nah, Nabi. Jadi sumber fitnah nanti. Jadi sumber musib, musibah. Nah, itu rekomendasi hadis yang pertama. Jelas gak hadis yang pertama? Tambah lagi hadis yang berikutnya. Ya, hadis ini dinyatakan hadis Hasan sama Imam Suyuti. Riwayat Abad bin Hamid bin An Abi Said dan, dan Ibn Asakir Ibn Asakir juga meriwayatkan hadis ini. Itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, tuba, beruntung. Siapa? Liman ro'ani, untuk orang yang melihatku. Waliman ro'a man ro'ani. Untuk orang yang melihat, orang yang melihatku. Waliman ro'a man ro'a man ro'ani. Dan orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat aku. Beruntung untuk orang yang melihat aku. Siapa? Sahabat. Beruntung juga orang yang melihat orang yang melihat aku. Berarti orang yang melihat para sahabat. Siapa? Tapi dan beruntung juga orang yang melihat orang yang melihat aku. Orang yang melihat sahabat namanya tapi Lah orang yang melihat tabi'in namanya Tapi Tapi ini rekomendasi dari Nabi. Ini generasi istimewa ini. Ini generasimu. mulia. Ini generasi yang insya Allah orangnya adalah orang yang dapat jaminan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan hadis ini, jadi mengikuti madhab yang dibangun oleh Imam Mustahid yang empat tadi, jadi kita mengikuti generasi salaf. Nah, dinarakan adalah sebagai generasi yang baik dan juga sebagai umat yang terbaik, terbaik tiga generasi awal. Itu rekomendasi yang sifatnya global. Kira-kira kalau seandainya cuma ini aja, saya cuma begini ah, aja. Kinten-kinten jenengan untuk bermadhab sudah mantap atau belum? Saya mantap ya. Dua hari hari ini sudah man, mantap. Ternyata nggak cuma itu, ada rekomendasi yang terperinci juga. Yaitu Imam Mustahid yang empat tadi. Beliau juga mendapatkan rekomendasi khusus atau tafsir dari Rasulullah Misalnya, yang berkaitan dengan Imam Abu Hanifah. Rasulullah bersabda, "Laukan al ilmu bithuraya, latana walahu unasun min amba'i anfaris. Itu Yaitu min am, min abna'i Faris. Oh, ini fontnya kalau ditulis bahasa Arab jadinya kacau. Maaf, saya bacakan lagi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu al ilmu bisoraya latana walahu unasun min abna ifaris. Rasul mengatakan kalau andaikan ilmu agama itu itu bergantung ada di bintang yang ketujuh, bintang yang tinggi, maka niscaya ilmu tersebut akan dijamah oleh orang-orang dari putra Persia. Ini hadis diriwayatkan sama Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Hafidh Ibn Hibban. Ini hadis. Menurut para ulama seperti Imam Asyuti dan yang lain-lain, hadis ini adalah sebagai isyarat dan rekomendasi dari Rasulullah untuk Imam Abu Hanifah. Pendiri madhab Hanafi. Kenapa? Karena dari sekian banyak ulama yang dari keturunan bangsa Persia hanya Imam Abu Hanifah yang punya reputasi dan popularitas yang tertinggi serta diikuti oleh banyak umat dari dulu hingga sekarang nggak ada yang lain. Berarti ini hadis, ini rekomendasi Nabi untuk bahwasanya umat Islam ini akan mendapatkan ilmu lewat putra Persia yang luar biasa yaitu Imam Abu Hanifah menurut penafsiran para ulama ulama. Nah, kalau ada ngomong, ya nggak mungkin itu kan baru penafsirannya para ulama kan belum pasti begitu. Lah kalau ulama Imam Suyuti aja kamu anggap belum pasti. Lah kalau kamu yang ngomong gimana? Lah kalau ustadzmu yang ngomong gimana? Ustadzmu hidup tahun berapa? Imam Suyuti ini ahli hadis, pakar. Imam Suyuti itu karangan kitabnya berapa itu? Jadi kalau ulama itu ada yang ulama ahli hadis, ada lama ahli fikih aja. Nasyuddin enggak? Ya ahli hadis, ya ahli fikih, ya ahli tafsir. Imam Jaluddin Asyuti, tafsir Jalalain Imam syuti. Kitab hadisnya banyak. Syarah hadisnya banyak, kitab fikihnya banyak, buat kitab qawaid melan. Ini ulama pakar di semua bidang il, ilmu. Lah kalau nggak mau ikut sama yang gitu terus mau ikut sama siapa? Maksudnya aja mengatakan makna hadis itu ditujukan kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah. Kemudian setelah itu berkaitan dengan Imam Malik bin Anas, Rasulullah SAW bersabda, yaitu An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu yushiku ayadribana su'adba dal ibili yatlubunal ilma fala yajiduna ahadan a'lama min alimil Madinah. Kata Nabi hampir datang suatu masa. Orang-orang bepergian dengan cepat dari negeri-negeri yang jauh dalam rangka mencari ilmu, tapi mereka tidak mendapatkan orang yang lebih alim dibanding seseorang yang alim yang ada di Madinah. Siapa ini maksudnya? Imam Darul Hijrah, Imam Malik. Hadisnya diriwayatkan sama Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Menurut para ulama seperti siapa yang mengatakan Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Ahmad bin Hambal, Al-Hafidh At-Tirmidzi dan lain-lain, hadis ini adalah rekomendasi Rasulullah untuk Imam Malik bin Anas pendiri madhab ma Maliki. Kenapa? Karena dari sekian banyak ulama Madinah tidak ada yang punya reputasi popularitas dan jadi panutan kaum muslimin sehingga saat ini melebihi seperti Imam Malik bin Anas. Itu. Setelah itu Imam Malik sudah. Imam Syafi'i Rasulullah SAW bersabda, "Alimu Quraisyin yamla'ul ardu ilman." Ini hadis riwayatnya banyak ini. Riwayatnya ada yang dari riwayat Abu Nuaim, ada yang riwayat Imam Bayhaki, ada yang riwayat Abu Dawud meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud, alimu Quraisyin melaul arda ilman. Dia seorang alim dari suku Quraisy, ilmunya akan memenuhi bumi ini. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bayhaki, Imam Abu Nuaim, Imam Syuuti dan sebagainya menyatakan ini adalah rekomendasi Rasul untuk Imam Syafi'i rekomendasi Rasulullah untuk Imam Syafi'i. Betapa hebatnya Imam Imam Syafi'i. Nah, itu tanggal dewasanya. Jadi dari sekian banyak ulama yang berada di suku Quraisy, ternyata Imam Syafi'i adalah yang punya reputasi dan popularitas yang paling tinggi, tinggi serta pengikutnya paling banyak. Ini adalah rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Jadi dalil Quran sudah atiullah war rasulah wa ulil amri minkum. Dalil hadis yang sifatnya global sudah, sifatnya rinci juga sudah. Saya tambah dalil lagi. Ijma ulama. Ijma ulama di setiap daerah dan setiap masa hingga dulu mereka semuanya tidak ada perselisihan tentang wajibnya mengikuti madhab yang empat ini. Hampir-hampir nggak -hampir pernah ada khilaf tentang kewajiban mengikuti empat madhab ini. Coba sebutkan ulama yang generasi terdahulu yang menyatakan nggak boleh bermadhab. Jadi generasi setelah tabi tabi coba siapa? Ada nggak? Kalau ada paling generasi akhir. Dan itu tidak bisa jadi satu patokan. ada. Dari generasi terus ke generasi ke generasi ke generasi di setiap daerah dan setiap masa seakan-akan tiap ulama itu sepakat bahwasanya umat Islam di dalam syariat yang mengikuti salah satu daripada empat mat mat ini tadi. Kalau gak ngikutin ya, nggak bisa. Seperti itu. Itu tadi. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu, jadi patron juga untuk kita bahwasanya kita lihatlah sekarang kalau saya sudah sekian banyak ulama yang hidup dari setiap tempat, setiap mazhab ada yang menentang. Lalu terus kok muncul orang yang mau menentang, berarti dia menyalahkan semua ulama yang ada di atas ya kan lucu ini akhirnya. Kan akhirnya lu lucu akhirnya jadinya rancu ini. Nah, karena itu kita pun juga, kita pun juga dikatakan dalam mengamalkan hukum-hukum agama ini harus ekstra hati-hati. Enggak boleh, enggak boleh kita ini mengikuti pendapat orang-orang yang kita enggak yakin kealimannya atau diragukan ilmunya atau enggak jelas sanatnya kepada siapa. Lah pada para ulama itu sudah ngasih satu rincian yang jadi mujtahid itu harus pun, Allah adalah ulama yang punya keahlian di bidangnya, ulama yang lainnya sudah bersaksi dia itu adalah ulama yang benar Setelah itu kepribadiannya bagus Ilmunya bagus Amalnya bagus Plus Akidahnya bagus Akidahnya apa? Bagus Maka tidak ada satu pun daripada empat imam madhab ini Kecuali mereka semua adalah pasti ahlu sunnah wal jamaah Terus kalau kita ngambil ilmu dari orang Maaf syiah atau Wahabi, tidak boleh. Nah, kalau mau ngambil murid orang Syiah atau Wahabi, boleh-boleh aja, cuma ada caranya. Ada caranya. Ya mungkin, ini mungkin kadang-kadang mungkin kita perubah secara khusus. Karena jadi timbul pertanyaan juga, Imam Bukhari juga mengambil riwayat hadis dari orang Syiah. Kemudian Imam eh, ada imam yang lain juga ada mengambil hadis dari orang Khawarij atau sama sekarang ini yang mirip sama Khawarij ya golongan yang anti ini, anti itu dan sebagainya. Wahabi walaupun mereka sekarang nggak mau dibilang Wahabi tapi tetap kita istiqomah manggilnya Wahabi nggak apa-apa sudah. Itu itu nggak mau. Itu ada imam-imam ahli hadis yang mengambil hadis dari mereka. Cuma ada syaratnya. Pertama kalau ahli bid'ah itu bukan bid'ah yang kita kafirkan karena bid'ahnya. Jadi nggak boleh kita mengatakan semua Syiah kafir. nggak nggak bisa. Nah, Taala Imam Bukhari juga ngambil hadis dari orang si Syiah dengan catatan pertama, dia memang orang Syiah, cuma satu, terkenal jujur, amanat, soleh, hadisnya hadisnya tidak memperkuat kepada akidah kesiahannya. Hadisnya boleh memperkuat akidah ahlu sunnah wal jamaah ini boleh. Wahabi juga sama ya, seperti itu tadi, terkenal soleh, kemudian jujur, bisa dipercaya dan hadisnya tidak memperkuat akidahnya tapi memperkuat akidah kita. Jadi itu cuma itu tugasnya para ulama ya. Untuk zaman sekarang mungkin saya ralat aja belajar dan masih atau habis sebaiknya jangan gitu aja. Nah, kalau ulama Ahlussunnah baca Jamaah sudah bah, banyak. Tadi itu keliru saya ini sekarang. Kalau nggak diralatin nanti jadi di YouTube pertanyaannya panjang nanti. Saya ralat aja. Jadi ambil ilmu hanya dari ulama ahlu sunnah wal jamaah karena saya ini bicara di depan umum nggak semuanya santri nggak semuanya ustadz nggak semuanya orang yang mungkin bisa memilah-milah maka yang paling aman yaitu ambil ilmu hanya daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah bentar, bentar. kemudian setelah itu Imam Malik bin Anas juga mengatakan Jangan mengambil ilmu agama Dari golongan orang-orang yang gak dikenal Orang-orang yang gak dikenal Dari mana dia belajar Imam Ibn Sirin juga mengatakan Ilmu ini agama Jadi lihatlah Dari siapa kamu memperoleh agama kah? Kamu Jadi kita bermadhab ini sudah jelas Yang kita ambil ilmunya orang yang jelas biografinya ditulis di mana-mana, dapat rekomendasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mungkin sedikit dalil tentang pemaparan bermadhab. Lalu bagaimana? Apakah madhab itu cuma terbatas sama empat aja? Apakah kita nggak boleh mengikuti madhab yang lainnya? Apakah kita nggak boleh mengikuti madhab-madhab yang lainnya? Seperti mungkin madhab-madhab yang baru-baru ini. Nah, saya mengambil pernyataan dari Syekh Muhammad Hashim Ash'ari Pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama Beliau mengatakan Beliau ketika mendefinisikan ahlu Sunnah Amma ahlu Sunnah Fahum ahlu Tafsir Wal Hadis Wal Fiqh Fa'innahum al-muhtadun al-mutamassikun bisunnatin nabi wal khulafa'i ba'dahu ar-rasyidin. Hum at-ta'ifatun najiyah qalu wa qad ijtama'at al-yawm fi madzhab arba'ah al-Hanafiyyun wa Syafi'iyyun wal Malikiyyun wal Hambaliyun. Wa man kana kharijan an hadhil arba'ati fi hadzal zaman huwa minal mubtadi'ah. Mengatakan ahlu sunnah itu adalah golongannya para ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih mereka adalah golongan yang mendapatkan petunjuk dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan berpegang teguh dengan para khulafaur Rashidin. Mereka adalah Ta'ifah An-Najiyah. Atau bahasa juga diserahkan Firqah Najiyah. Mereka adalah golongan yang selamat. Yang sahtat tariku umati. Golongan umat itu akan terpecah belah menjadi 73. Golongan 72 di neraka. Satu selah. Satu selamat ini siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Dan sekarang ini para ulama sudah kita ini sepakat bahwasanya hari ini madhab cuma empat. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Siapa saja yang berilmu atau berdasar kepada salah satu dari selain empat madhab ini, maka dia adalah golongan ahlu bid'ah. Golongan ahlu bid'ah. Dalam kalam yang lain beliau juga mengatakan madhab Ja'fari dan madhab mungkin imamiyah atau madhab-madhab yang lainnya atau zaidiyah itu adalah madhab yang bukan madhab ahlu sunnah wal jamaah dikatakan mereka ahlul bid bid'ah pelaku daripada bid bid'ah ini mungkin paparan tentang bermadhab penutup dari saya mudah-mudahan pemaparan yang penuh dengan kekurangan ini karena saya masih menemukan kekurangan di sana sini terus mungkin juga belum enak menyampaikannya dan sebagainya demikian ini insya Allah sudah jadi satu sarana untuk menyampaikan ilmunya para ulama penutupnya kalau seandainya ada orang yang nggak bermadhab dia sholat ngikutin hadis kemudian setelah itu ibadah semuanya mengikutin ha, hadis tapi dia nggak bermadhab dengan dasarnya yang saya ikuti ini adalah hadis-hadis yang so, sahih. Kira-kira orang ini benar atau enggak? Benar atau di? tidak? Nah, kalau dia memenuhi syarat bisa. Nah, syaratnya gimana? Ya dia benar-benar rinci taunya. Takbiratul ihram, dia kumpulkan semua hadis tentang takbiratul ihram. Dia mau baca Fatihah, kumpul semua hadis tentang Fatihah. Dia mau baca mau ruku, kumpulkan hadis semua tentang ruku. Mau sujud, kumpulkan hadis semua tentang sujud. Kumpul hadis semua tentang tasyahud. Kenapa? Kalau dia cuma pakai satu hadis, meniadakan hadis yang lain, berarti dia menganggap hadis yang lain nggak sahih kalau gitu. Kan dia pakai cuma satu. Yang lain kok ini kok nggak dipakai? Karena ada bertentangan. Ada nggak yang mampu seperti zaman sekarang? Ada yang mampu. Long imam yang hebat Imam Suyuti ajak ngikut Imam Syafi'i. Ya. Long pakar-pakar itu semua ngikutin mat. Madzhab no, Ghazali pinternya seperti itu juga ngikutin madzhab. Gak ada yang mampu sudah. Maka mereka mengikuti Imam Madzhab. Nah, sekarang kalau memang ada sebelah seperti itu ya silakan. Cuma mampu atau enggak. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad wasiat beliau ilzam kitab Allah Watba' sunnatan waqtat hadakallahu bil aslafi. Lazimi Al-Qur'an, ikuti sunnah Nabi dan ikuti para ulama yang soleh, ulama mendahulu kita yang soleh. Jadi nggak bisa kita ngikutin Quran dan hadis tanpa bantuan para ulama. Saya bisa ngambil hukum dari Quran aja nggak butuh sama para ulama, gampang. Tafsirkan Tuhan, ngerti nggak? Misalnya dulu tafsir Jalalain ya, ikutin ulama. Imam Jaluddin Asyuti madhabnya Syafi'i itu. Kok kamu ikutin? Kamu nggak mau bermadhab tapi ngikutin Imam Jaluddin. Ini madhabnya Syafi'i ini. Dia menafsirkan sesuai dengan madhab Syafi'i. Nah kok madhab yang madhabnya baru buku tuntunan sholat kok ngaku mustahil sudah. Aku nggak butuh imam madhab. Oh, baru buku tuntunan sholat yang dibaca. Hadisnya nggak ngerti kadang-kadang. Hadisnya nggak belajar. Cuma denger, denger. Gak dengar-dengar. ini kamu ngikutin Quran, nggak butuh ulama bisa, bisa ya sudah. Terjemahkan, terjemah, tafsirkan buat Tuhan, ngerti nggak? Saya dulu tafsir, saya lihat dulu di Google. Kalau nggak punya pulsa, nggak punya kuota, nggak bisa lihat berarti. Tapi sih begitu, nggak bisa. Untuk mengikuti Quran kita butuh para ulama. Saya langsung ngikutin hadis. Gak butuh sama para ulama. Silahkan ikutin hadisnya. Silahkan monggo. Coba terangkan dalilnya maaf buang gas batalkan wudhu. Saya lihat dulu di Sahih Bukhari ya, ikutin Imam Bukhari kamu nggak ikutin hadis, ikutin ulama. Imam Bukhari bermadhab. Saya lihat dulu di Bulughul Maram ya, Ibn Hajar bermadhab madhab Syafi'i. ikutin ulama kamu berarti. Kalau gitu. Berarti gimana? Gak mampu. Berarti gimana? Kita mengikuti ulama, yang ulama itu mengikuti Al-Quran dan hadis ini bayan kita. Jadi orang saya bisa dengan kemampuan hadis saya bisa, hafalnya bisa. Sudah kalau memang kamu bisa, sekarang yang menjamin kamu benar siapa? Yang menjamin kamu benar siapa? Karena sesungguhnya Imam Syafi'i Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, mereka dapat jaminan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nah, kamu yang enggak dapat jaminan, jaminanmu siapa? Dan apa yang menjadi dasar kamu? Orang sudah mengikuti kamu. Kok nggak usah mengikuti Imam Syafi'i. Eh, insyaallah dengan dalil inilah dan kita semuanya mantap untuk menjadi pengikut mad madhab. Madhab dan jadi intinya, intinya di Indonesia ini dulu nggak ada orang nggak bermadhab. Semua ikut madhabnya Imam Syah, Syafi'i. Lah baru akhir-akhir mulai ada yang gaya. nggak usah bermadhab, ngikutin langsung Quran dan hadis. Jadi yang ngikutin hadis yang ini tapi membuang hadis yang lain, lainnya. Ngikutin ayat yang ini tapi membuang ayat yang lain, yang lainnya. Yang bisa memadukan keterangan dari Quran dan hadis, mereka lah golongan-golongan yang telah mendapatkan rekomendasi daripada Nabi itu para imam madhab berdoa kita semuanya selalu istiqomah jadi pengikutnya amin Allahumma amin selanjutnya kalau ada yang mau bertanya silahkan belum pertanyaannya untuk kali ini yang sesuai dengan tema ya dengan tema monggo mana ya iya, monggo belakang Terima kasih Fit. Yang pertama <clears throat> Saya tadi mendengar tentang Apa itu Kalau kita memilih Apa ya tadi Kata-katanya tadi Sebentar Fit Yeah. Eh, tadi tentang kalau kita sedang memilih, maka kita eh, boleh eh ya tadi kalau sudah memilih apa kalau sebelum memilih apa tadi bu? <laughs> nanti nanti dulu bu, saya cari dulu sebentar. sesendiri ya Allah. ya? Ya? <laughs> ya Beb, tadi saya mendengar tentang uh, kalau kita <laughs> gimana ya <laughs> akan memilih maka kita boleh uh, memilih tetapi kalau sudah memilih maka itulah uh, apa itu imammu. Ini eh, yang saya tangkap tadi begitu. Sekarang kalau saya balikkan begini, Beb. Kalau perpecahan umat Islam itu kan dimulai dari zamannya Khulafa Rasyidin sudah mulai dari zamannya Utsman bin Affan. Pada saat Utsman bin Affan ini terjadi yang namanya fitnatul kubro ya. Namanya fitnatul kubro itu fitnah kepada Utsman bin Affan yang Utsman bin Affan ini dikatakan sebagai seorang yang nepotis. Waktu itu kemudian timbulnya eh, apa itu khawarij zamannya Utsman. Lalu kemudian ketika Utsman dibunuh, kemudian eh, Ali eh, menggantikan Utsman tetapi kemudian tidak di di apa itu nama dibaiat oleh siapa itu Muawiyah karena Muawiyah tidak eh, apa itu sepakat kalau Ali jadi eh, pimpinan karena belum bisa mengatasi eh, pembunuhan Utsman ini. Kemudian ada juga eh, namanya Aisyah, Tolha, Zubair yang kemudian menjadi eh, musuhnya Ali juga. Yang ini saya tanyakan, Bib. Waktu itu kan eh, sebenarnya Ali itu sudah dibaiat oleh orang-orang Madinah. Kemudian Muawiyah kemudian eh, apa itu nih, tidak mau membayar, eh, tidak mau apa itu ikut kepada Ali. Kemudian kalau sampai sekarang kemudian kita kemudian eh, artinya kan Muawiyah tidak eh, mengakui kalau Ali eh, eh, adalah ulil amri mereka. Ya tadi hubungannya dengan ulil amri. Kemudian setelah uh, ada tahkim antara Muawiyah dan Ali pun ini ada perang Siffin kemudian ada tahkim itu kemudian uh, Ali al, uh, kemudian Ali tidak mau uh, tampil lagi menjadi khalifah. Lah ini kan terjadi banyak sekali apa itu namanya uh, apa ya kalau gimana nih <laughs> ngomongnya tidak jelas eh, apa itu siapa yang akan di, diikuti itu loh Pak. Sampai sekarang kan kita akhirnya kemudian mengikuti Umay, eh, Muawiyah karena Muawiyah kemudian diberikan kekuasaan oleh Hasan. Kan kemudian kita mengikuti Muawiyah padahal Muawiyah ini kan sebenarnya adalah orang-orang yang mengkhianat eh, dalam tanda kutip mengkhianati gitu loh. Eh, itu nomor satu Beb. <laughs> pasti nanti uh, seperti apa Habib menerangkan Eh, semoga bisa sampai pada apa yang saya tuju. Yang kedua tentang tadi dikatakan tentang ahlus sunnah wal jamaah. Sebenarnya kalau saya baca-baca di eh, Wahabi itu, Wahabi itu kalau menurut saya mereka itu juga mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang-orang bertanya lah ahlus sunnah wal jamaah sing di gitu loh, Bu. Jadi antara kita mengaku sunnah wal Jamaah. Mereka mengaku sunnah wal Jamaah. Nah semuanya pada mengaku sunnah wal Jamaah itu. Nah sunnah wal Jamaah yang mana itu lebih. Lalu kemudian kalau kita bingung, ini sangke bingungnya ini Bik. Ono pitung puluh telu gulungan dan satu yang hanya benar. sunnah pun itu pun kita masih bingung. Alusunah sunnah sendi itu masih bingung lagi. Kemudian kita mengambil satu satu kesimpulan. Wis nek anu, aku tak melu-melu wong mati, mati ya, eh. orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang soleh yang mati itu kan biasanya mereka mati pada hari malam Jumat dan lain sebagainya. Wis aku tak melu ki, ternyata dekne tahlilan, ternyata dekne e, apa itu dikiran dan lain selawatan dan sebagainya. Ternyata dia mati pada hari Jumat misalnya. Kalau itu bisakah kita jadikan sebagai apa itu namanya gundelan, badai pedoman bahwa e, itulah pembenarnya itu, Gitu, gitu Ben. Ya, Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya jawab saya jawab singkat padat ya karena biar yang sama lainnya. Pertama yang tentang permasalahan. Yang saya sampaikan tadi itu dalam hukum konteks negara kita saat ini. Kan pakai pemilihan untuk menentukan pemimpin. Lah, masa pemilihan bisa memilih pemimpin. Kalau pemimpin sudah dilantik, tidak bisa memilih pemimpin lah. Lagi yang sudah dilantik itulah pemimpin kita. Itu maksud ucapan saya begitu. Jadi nggak boleh ketika sudah dilantik terus kita memilih oh, ini pemimpin saya sebenarnya yang ini yang belum dilantik ini. Nggak bisa. Pemimpin kita itu yang sudah dilantik secara resmi. Macam-macam supaya tidak terjadi fitnah di antara masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, yang yang yang berhubungan dengan tadi sejarah tadi yang terjadi antara Sayyidina Ali terjadi antara Sayyidina Muawiyah Sayyidina Aisyah dan lain sebagainya dalam fitnah-fitnah itu tadi itu fitnah yang kita nggak tahu kalau kita hidup di zaman itu kita jadi pengikutnya siapa kalau kita bersama saya ikut pengikutnya Sayyidina Ali itu tentu itu zaman itu penuh fitnah itu Muawiyah itu sahabat Nabi Sayyidina Ali juga sahabat Nabi. Talha sahabat Nabi, Zubair juga sahabat Nabi. Makanya sikap ulama kita wa ma jaru baina sihabi anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Yang terjadi di antara sahabat sikap kita diam. Dan mereka yang beristihad, yang istihadnya benar dapat pahala dua, istihadnya salah dapat pahala satu. Nah, istihadnya mungkin ada perbedaan istihad sampai mungkin terjadi peperangan dan sebagainya. Cuma akhirnya bukan senali menyerahkan pada Muawiyah enggak. Zainal menyerahkan pada Muawiyah. Itu tetap Zainal sebagai khalifah Amirul Mukminin dan setelah beliau Zain Hasan selama 6 6 bulan. Itu sudah sampaikan zaman Nabi bahwasanya khilafah setelahku itu adalah 30 tahun. Berarti khilafah Rasyidin itu ada lima Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kerajaan. Ada pula yang menambahkan enam khalifah Rasyidin. Tambah lagi Umar bin Abdul Aziz. Khilafah di antara para ulama. Khilafah di antara para ulama. Sikap kita Nah, terus mungkin ada sebagian golongan yang sampai mengatakan begini, ahlu sunnah ini nggak ilmiah, sejarah kok tidak mau dibahas secara tun, tuntas. Nah, jawaban kita, bukan kita enggak membahas sejarah ini secara tuntas, Cuma kalau orang itu dasar ilmunya belum kuat, mempelajari sejarah jadinya nanti ke, kesusupan hawa nafsu. Contoh, kaumnya Nabi Isa, ilmunya belum kuat. Dengar cerita Nabi Isa, marah. Nabi Isa, dia agung-agungkan. Kan kan didolimi kan, cerita kan kan didolimi. Nabi Isa dia diagung-agungkan seperti Tuhan, semua musuh Nabi Isa dianggap itu setan. Ini kisah ini kalau disampaikan secara bloko suto kepada semua orang yang awam melatihkan begini jadi nanti ke, kemasukan setan nanti akhirnya nganggap Sayyidina Ali kesian didolimi terus nganggap semua orang yang beda berarti musuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib padahal kita nggak tahu itu semuanya sahabat nah Nabi Nabi mengatakan Allah mengatakan radhiyallahu anhum waradu'an Allah ridho sama mereka sudah rezeki kita Allah selesai diam dah itu akan lebih setelah selamat. As-sukutu as Terhadap perselisihan di antara para ulama, sikap kita as-sukutu as Diam itu adalah keselamatan. Jelas sih? Diam adalah keselah keselamatan. Itu adalah sikap kita. Kita. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa tadi kedua kali? ahlu sunnah. Oh iya iya semuanya kok mengaku ahlu sunnah wal wal jamaah. Kok ini ngaku ahlu sunnah, tapi sana juga ngaku ahlu sunnah wal ahlu sunnah itu punya ciri khas. Di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq itu kitab yang cuma membahas golongan. Kita cuma membahas golongan aja. 73 golongan itu diceritakan semuanya. 73 golongan itu berarti maksudnya akan ada 73 golongan. Bukan harus 73 terus enggak. Ya pernah ada satu masa 73 golongan, sejadi jadi di masa sebelumnya ada kurang, jadi masa berikutnya ada tam, tambah. Itu itu dibahas sampai pada bagian terakhir itu mengatakan ahli sunnah wal jamaah ini tidak bisa didapat hanya dengan ngaku, punya ciri khas. Di antara apa ciri khasnya? Fikihnya mengikuti empat madhab. Kemudian setelah itu akidahnya, tauhidnya mengikuti Imam Abu Hasan Al Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al Matu Al Maturidi. Kemudian mengikuti para ulama sufi seperti Junaid Al Baghdadi, Imam Al Ghazali dan para imam yang lain, yang lainnya. Sebagaimana di fikih ada madhab, di tasawuf pun juga ada madhab juga yang kita kenal dengan namanya torikot. Ada torikot Syahdiliyah, Naksyabandiyah, qadiriyah dan lain sebagainya. Itu ciri khasnya secara secara ringkas gitu mungkin. Dan tidak semua punya ciri khas ini. Ngaku ahlu sunnah tapi anti madhab bukan ahlu sunnah berarti. Ngaku ahlu sunnah anti tasawuf berarti bukan ahlu sunnah. Ngaku ahlu sunnah anti Imam Abu Hasan al Ashari berarti dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini para ulama kita dalam gelarnya mereka enggak cuma nyebutkan saya sunni enggak tapi sunni, ashari, syafi'i. Saya ahlu sunnah, saya ash'ariyah Dan saya adalah pengikut syafi'iyah Itu ciri khas mereka Yang kedua ya Yang ketiga boleh nggak kita untuk Ini untuk motivasi kita ya Untuk motivasi kita sendiri Saya bengkut golongan yang mana sudah Saya tak mengikuti golongan orang-orang yang soleh aja lah Mereka matinya pun husnul khatimah jelas seperti mungkin ngikutin Seperti Habib Abdul Qadir bin Rahman Abahnya Habib Syekh Meninggal sujud Ketika jadi imam sholat Jumat sudah tahu kalau mau meninggal dunia Sudah tahu kalau mau meninggal dunia Amalannya tidak beri tahlilan, yasin dan sebagainya Ikutin aja Dan itu untuk motivasi kita sendiri itu bu Jadi itu untuk motivasi kita Jadi gini Kata Isya Abdul Qadir Jailani Kita mau mencintai siapapun boleh Tapi cocokkan amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah Amal yang sesuai Quran, sesuai hadis Meninggalnya Rasul khatimah Laku ikuti Seandainya ada orang um, meninggalnya hebat, tapi ternyata amalnya nggak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Kan mungkin ada orang maaf amalnya buruk. setelah itu di akhir usianya tobat bisa meninggal husnul khatimah. Maksud kalau kita ikut keburukannya kan nggak mungkin ya. Nah, jadi amalan setiap orang cocokkan dengan Nah, timbangan Al-Quran dan Sunnah meninggal husnul Fatimah ikuti jadi panutan kita itu boleh untuk motivasi kita pribadi. Itu mungkin. Yang lainnya silakan. Monggo. Yang lainnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau tanya kita sebagai seorang muslim seandainya memilih pemimpin yang non-Islam di dalam negara yang sistem hukumnya bukan negara Islam itu apa hukumnya menurut Imam Syafi'i dan bagaimana hukumnya uh, hewan jalalah yang kita karantina selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh ulama lalu kita konsumsi itu hukumnya seperti apa dan bagaimana hewan jalalah yang hewan halal ya lele atau apapun atau ayam yang makan najis apakah jika kita makan itu bisa membuat hati kita keruh tanpa kita karantina Lalu bagaimana hewan jala itu jika diberikan makanan yang haram yang hukumnya najis mugolado seperti babi itu yang banyak peternakan daerah saya itu lele dan diberikan makan babi itu hukumnya seperti al Apakah boleh kita makan setelah kita karantina? Sekian dari saya. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tadi hukum memilih pemimpin non muslim ini jadi setelahnya perdebatan. Untuk saya mengikuti pendapat yang paling ikhtiat, pendapat yang paling hati-hati. Muslim masih banyak. Muslim yang adil banyak, muslim yang jujur banyak, muslim yang soleh banyak. Kenapa harus cari yang non muslim? Jadi tetap saya mengikuti pendapat para ulama. Ini kalau kita nanti bunga ini ada yang mengatakan pendapatnya maksudnya begini ayat Quran direka-reka banyak nanti. Kita akan temui seperti itu. Tapi tanyakan sama hati nurani Anda. Anda baca Al-Qur'an, Anda baca hadis, Anda berguru sama orang-orang soleh Ada enggak? Nih, selain tahir-tahir ini ya yang pernah mengatakan boleh mengangkat pemimpin non muslim. Dari dulu ulama-ulama fikih. Anda lihat Bahsul Masail NU yang dulu-dulu, coba Anda lihat. Masalahnya para ulama mengatakan tidak boleh mengangkat pemimpinan muslim. Itu saya rasa sudah jawaban yang yang jelas untuk kita. Nah, kemudian bagaimana dengan hewan yang makan najis? Gimana kalau kita konsumsi apakah haram? Jadi hewan itu kalau kita konsumsi makro Selama tidak ada selama tidak ada perubahan di dalam rasanya. Kalau ada perubahan di dalam rasanya, maka itu bisa dikatakan hukumnya adalah ha, haram. Ikhtiarnya gimana jaga-jaganya? Ya, hati-hati aja. Kebanyakan jadalah pemakan najis itu lebih baik tidak kita kon konsumsi seperti lele dan yang lain seba, sebagainya. Itu mungkin. Ada lagi terakhir pertanyaan yang ketiga. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau bertanya masalah. Saya pernah baca hadis ya eh, yang bunyinya eh, akan datang di akhir zaman itu eh, kaum yang muda usia terus apalagi ya eh, mengucapkan sebaik-baik perkataan terus dan intinya gitu terus di akhir hadis itu jika kamu bertemu dengan mereka maka perangilah ia gitu. Terus juga kalau nggak salah saya pernah baca juga itu Eh, sholatmu akan terasa lebih rendah daripada sholat mereka gitu dan puasanya puasamu akan terasa lebih rendah daripada puasa mereka pertanyaannya itu eh, yang masalah jika kamu bertemu dengan mereka maka perangilah iya lah itu perangi yang dimaksud itu yang bagaimana bib soalnya kan kalau kalau misal kita perang pikiran perang dalil kan mesti kita kalah gitu loh soalnya e, dari saya sendiri kan orang awam gitu. Terus apa kalau perang fisik kan e, negara melarang gitu lebih. Terus kalau boleh satu lagi di luar tema itu masalah ini Bib. E, eh, misal ada si A, si B dan si C. Lah si A itu kakaknya si B gitu. E, menghibahkan duit dana gitu untuk e, si B buka usaha gitu kan. Statusnya kan pemberian si A memberi ke si B untuk usaha. Lah si B itu bekerja sama dengan si C untuk e, membuka usaha. Si A ngasih uang ke si B. Ya, si A ngasih uang ke si B terus si B, B kerja sama sama si C. Kerja sama si C hmm. membuka usaha, usaha bersama. E, selang beberapa waktu itu usahanya laris. Itu Eh, semakin besar gitu loh. Terus si A itu apa? Ikut si A kan kakaknya si B itu ikut ke usahanya itu loh. E, terus semakin lama karena e, mungkin merasa usahanya apa? Dari dananya, dari modalnya yang diberi ke si B itu akhirnya yang si C itu merasa tersingkir, nggak punya apa-apa gitu loh. Lah, e, Pertanyaannya eh, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh si A, si B dan si C gitu loh, Soalnya ya pengalaman pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Sambil saya cari referensinya, insya Allah dapat. Hmm. Enggak sama ya Mudah-mudahan dapat Mudah-mudahan dapat insyaAllah Ini tentang hadis Jadi di dalam hadis yang kita kenal nanti akan muncul orang di akhir zaman. Orangnya itu punya ciri begini, Quran kita banding sama Qurannya salah. Kita dibanding dengan sholatnya juga sholat kita itu akan akan kalah. Lalu di akhir hadisnya ada satu redaksi yang mengatakan seakan-akan perangilah mereka. Lah perangirah mereka itu yang dimaksud gimana? Perangilah mereka itu bukan berarti terus ngangkat pedang bunuh-bunuhan bukan. Perangilah mereka itu adalah luruskan pemahaman mereka. Nah, tentunya gini, yang disuruh perang itu kira-kira semua orang atau orang yang mampu. Ya mampu lah. Meluruskan pemahaman juga nggak semuanya ya orang-orang yang mampu. Ulama mampu itu adalah orang-orang yang yang mampu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ini orang yang hujan. Kalau kita ini orang yang memang kita ini merasa nggak mampu, ada orang yang merasa kita ini nggak mampu, jangan coba-coba mengajak debat atau berhenti dan sebagainya. Kenapa? Kalau nanti kita kalah malah tambah repot. Keyakinannya nanti bisa go goyah. Nah, lalu sebaiknya gimana? Ya sudah memang kita ada orang nggak mampu, serahkan aja. Pribadi saya saya mengikuti para ulama. Ada orang yang berbeda, ya saya arahkan dia untuk bertemu dengan para ulama. Itu mungkin langkah yang paling te tepat. Jadi jangan pertama jangan sok ngajak debat atau diskusi kalau kita bukan orang yang ahli. Sekalipun sudah kelihatannya sudah ustaz, jangan. Kalau kita nanti dilihat orang, kita kalah, nanti orang yang ikut sama kita nanti bisa berubah keyakinannya. Anda sudah ahlinya, ya baru Anda buka forum diskusi nggak ada masalah. Pertanyaan yang kedua tadi. Terus terang saya tidak begitu paham. Saya tidak begitu paham. Ini karena ini biar apa? Saya tutup aja nanti saya tanyakan secara pribadi insya Allah ya. Kita secara pribadi karena mungkin ada beberapa hal yang juga yang harus saya tanyakan supaya bisa lebih hati-hati di dalam menyampaikan hukumnya insya Allah. Tadi A, C B, C, A Kau kerja bingung ya tadi Bingung ya? Enggak ya karena, karena sudah kebak mungkin ini <laughs> Jadi bingung InsyaAllah akan sampai di sini dulu Ana la tahalina alaikum hal arifin Fagina yakum fiddin wa alimna wa iyakum ta'wil Wa dinakum la sawa isabu Rabbana hablana min asubajina dhuriyatina qurata ayun Wa jal murtaqina imam Rabbana adina fidunya sanah Fil akhir benar Sallallahu ala sirina Muhammadin Suyahum darbal alamin Siril fatihah Bismillahirrahmanirrahim.